Bismillahirrahmanirrahim. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو إنما يتذكر أولو الألباب Apakah kamu, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada Allah sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apa sama orang yang mengetahui agama dan orang yang tidak tahu agama? Apa sama orang yang mengetahui bahwa beribadah kepada Allah akan mendapatkan balasan dan orang yang tidak mengetahui hal itu apa sama orang yang durhaka akan dianggap apa sama orang yang mengetahui bahwa orang yang durhaka pasti dianggap dan orang yang tidak mengetahui apa sama maya yadadakkaru ulul albab sesungguhnya orang-orang yang berakal orang-orang yang bisa menerima pelajaran. Kembali Amman huwa qanitun ana al layli sajidan wa qa'iman Apakah yang beruntung itu orang yang musyrik, yang kafir, yang durhaka atau orang yang taat kepada Allah di waktu malam dengan sujud dan dengan berdiri di dalam melakukan ketaatan, melakukan diam. Ya. Dan jiwanya itu takut alat akhirat dan berharap kepada Allah. Ya. Apa orang yang seperti ini yang beruntung atau orang yang kafir atau musyrik atau orang yang berkata kepada Allah? أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي Apakah orang yang taat kepada Allah di waktu malam sujud diam takut dan penuh harap kepada Allah mengharap rahmat Allah. Apa orang seperti itu yang beruntung atau orang yang kufur, yang musyrik, yang durhaka, yang beruntung? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan, apa sama orang yang paham dan orang yang tidak paham? Innama yatadakkaru ulul albab yang mendapatkan yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang berakal benar. Yang itu ayat ini ayat ini meskipun singkat tapi maknanya sangat dalam. Sebelum kita pahami dan kita ambil saya kaidahnya kita baca dulu di Ibnu semua. Allah berfirman, apakah orang yang bersifat seperti ini sama dengan orang yang menyekutukan Allah dan menjadikan tandingan-tandingan baginya mereka sama sekali tidak sama di sisi Allah apa orang yang taat kepada Allah, takut dan penuh harap kepada Allah. Ini. Apa orang seperti ini yang beruntung atau orang yang menyebutkan Allah? Sungguh antara kedua golongan itu tidak sama. Di saat sujud dan berdirinya, Untuk itu ayat ini dijadikan dari oleh orang yang berpendapat bahwa kunut adalah khusyuk di waktu sholat dan bukan semata-mata berdiri sebagaimana pendapat yang lainnya. Maksudnya di sini kan adalah lafaz aman huwa konitun konitun dari dari kata konata kunutan kunut. Ana alai lisajidan Wakoima dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Berarti kunut itu bisa dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Akhirnya di sini diangkat untuk itu ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa kunut maknanya adalah khusyuk di waktu sholat baik waktu sujud maupun waktu berdiri dan bukan semata-mata berdiri berdiri baca doa kunut itu bukan sebagaimana pendapat yang lain. Imam Asauri berkata bahwa Ibnu Mas'ud berkata kunut al-qanit adalah orang yang taat kepada Allah. Jadi arti kunut itu adalah taat. Atau berkata dari Mansur bahwa telah sampai berita kepada kami Hal itu terdapat di antara Maghrib dan Isya. Antara Maghrib dan Isya. Dengan Al-Hasan dan Qatada berkata, Ana al-Laili, yaitu awal malam, pertengahan dan akhir malam. Jadi anak al itu bisa awal, bisa pertengahan, bisa akhir, berarti ana alaihi itu ada artinya sepanjang malam ya Firman Allah Ta'ala Ya darul akhirata wa yarju rahmata rabbi Sedang ia takut adab akhirat dan mengharap rahmat Allah Yaitu di saat beribadah kepada Allah Takut dan penuh harap Ketika melaksanakan ibadah kita harus memiliki dua perasaan ini Sedangkan keberadaan rasa takut di mata hidup harus lebih dominan. Takut terjerumus kepada kesalahan, takut azab Allah itu harus lebih dominan. Kenapa? Karena dengan takut tidak berani melakukan yang salah, karena dengan takut banyak beristighfar dan bertaubat. Tapi banyak ulama sunnah yang menjelaskan takut dan penuh harap itu seimbang, itu yang betul. Pada kondisi tertentu memang harus lebih dikuatkan takutnya, sebaliknya pada kondisi tertentu lebih dikuatkan penuh harapnya. itu tatkala dia dalam keadaan melakukan ibadah mahdo maka lebih dikuatkan penuh harapnya harus ada rasa takut dan penuh harap tapi lebih dikuatkan penuh harapnya dan pada keadaan yang akhirnya bukan ibadah harus lebih dikuatkan rasa takutnya bekerja untuk mencari harta santai-santai dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan siapapun intinya kalau bukan sedang dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah harus lebih ditingkatkan takutnya jangan sampai salah jangan sampai salah sebentar sebentar muncul jangan sampai berkata yang salah melihat yang salah mendengar yang salah melangkah ke tempat yang salah dan seterusnya. Nah, jadi itu. Dan masing-masing harus disertai dengan gandengannya ibadah. Ditingkatkan penuh harapnya kepada Allah, tapi juga harus ada rasa takut. Takut kalau sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, begitu sehingga ada maksimal. ketika dalam keadaan tidak ibadah lebih meningkatkan takutnya, tapi juga harus ada penuh harap, penuh harap agar Allah selalu menjaga dan membimbingnya dan membentengi dari yang haram. Nah, jadi berharap penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. ya darul akhirata wa yarju rahmatar rabbih sangat takut kepada agar akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Dan ketika menjelang wafat, maka hendaklah harapan harus lebih dominan. Menjelang wafat, harapan kepada Allah harus lebih dominan. Dan tadi kita katakan bahwa waktu beribadah, harapan yang hendaknya lebih ditingkatkan dan selain dalam keadaan ibadah takut yang harus lebih ditingkatkan. Sebagaimana Imam Abdul Abdullah bin Umar berkata di dalam musnadnya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW masuk menemui seorang yang sedang menghadapi kematian lalu beliau bertanya kepadanya bagaimana perasaanmu laki-laki itu menjawab aku berharap dan takut maka Rasulullah bersabda kami ani في قلب عبد في مثل هذا mawtin إلا أعطاه الله عز wa ما يرجو آمنه amanahu يخافه yakhafuhu Rasulullah SAW masuk ke salah satu sahabat yang sedang dalam keadaan mekarat dalam keadaan sakar sakaratul maut sakaratul maut disingkat dengan bahasa sekarat Ya iya. sekarang mau juga sudah dianggap masuk. Ini, oh juga dalam keadaan sekarang. Nah, Rasulullah bertanya dalam keadaan sudah sangat luar biasa bagaimana perasaanmu wah Rasulullah perasaan saya takut dan penuh takut kepada Allah kalau sampai tidak selamat dari azab Allah ya, takut neraka takut murka Allah dan penuh harap kepada Allah agar diampuni dilindungi dari neraka penuh harap agar dirahmati dan dimasukkan surga Rasulullah SAW berkata, la yastami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin Tidaklah berkumpul dua hal ini di dalam jiwa hamba pada keadaan seperti ini illa atahullahu ma yarju amanahu mimma yakhafu kecuali pasti akan diberi oleh Allah ini diberi oleh Allah diberi apa ini. dihindarkan dari apa yang ia takutkan diberikan aman diberikan apa yang ia harapkan nah, itu dalam keadaan sakaratul maut ya, dalam keadaan ini. Nah, maka itu juga takut dan penuh harap. Tapi lebih penuh harapnya kepada Allah SWT. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah SAW bersama Qura'a mi'ata ayatin di laylatin kutibalahu kunutun kutibalahu kunutun kunutu Siapa yang di malam hari membaca 100 ayat maka dicatat oleh Allah yaitu taat di malam ini dicatat sebagai orang-orang yang taat orang yang kunut di malam ini ya maksudnya begini ya di dalam surat Al-Ahzab Allah Taala menyatakan ada sepuluh golongan laki-laki dan sepuluh golongan perempuan yang dijanjikan oleh Allah disiapkan ini balasan yang sangat ini, besar, ampunan dan surga. Salah satunya adalah wal qanitina Orang laki-laki yang taat, kunut artinya taat, orang perempuan yang taat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di dalam siapa yang di malam hari membaca seratus ayat saya baca Al-Quran baca kitab Allah eh, di malam hari berapa sampai 100 ayat maka dicatat oleh Allah dia adalah orang yang taat yang akan mendapatkan janji dari nah kalau anda ingin agar setiap malam dicatat sebagai orang yang taat, ya kalau itu setiap malam hendaknya maka 100 ayat. 100 ayat itu sebenarnya tidak panjang, hanya saja ya malasnya atau dunia itu banyak mengalaikan, Dunia itu banyak mengalaikan. Nah, Lalu berikutnya, kul hal yasalul ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan apa sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Ya'lam itu tahu, alima ya'lamu ilman. Ilmu itu pengetahuan. Ya, ilmu itu adalah pengetahuan. Ilmu yang hakiki itu adalah Quran dan Sunnah karena pengetahuan yang ditunjukkan di dalam Quran dan semua itu pasti. Nah itu. Nah, apa sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Apa sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apa sama orang yang bodoh dan orang yang pandai? Semata saja maksudnya. Ya, semua orang pasti akan menjadi tidak sama. Nah sekarang apa sama orang yang taat dan orang yang taat? Orang yang taat itu punya ilmu bahwa dengan taat akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang durhaka itu tidak punya ilmu seperti itu. Ya, karena itu tadi itu awalnya apa sama apa yang beruntung itu orang yang taat kepada Allah di malam hari dalam keadaan suci, dalam keadaan berdiri, takut dan penuh harap kepada Allah. Apa orang yang seperti itu yang beruntung atau orang yang musyrik, yang takut atau yang durhaka? Semua orang pasti akan paham orang yang pasti beruntung ya yang taat, takut dan penuh harap. Ya, terus dibawa apa sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apakah orang ini sama dengan orang yang menjadikan bandingan-bandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya? Inna ma'ayata karu ulil albab Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran Yaitu yang mengetahui perbedaan antara orang ini dengan orang-orang itu Hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu pemikiran Yaitu apa? Nah selesai lalu kita ambil faedah dari ayat ini yang pertama bahwa di dalam beragama orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Orang yang beriman dan takwa kepada Allah, iman itu dasarnya ilmu, takwa itu karena menjalankan ilmunya. Iman itu Dasarnya adalah ilmu. Ya, ia paham, ia percaya, percaya dengan mantap itu iman. Kalau tidak ada ilmunya, tidak punya keimanannya, tidak bisa beriman. Iman itu percaya dengan hati mantap, mempercayai apa? Mempercayai ilmu yang sudah masuk. Ya. Syirik itu dosa yang paling besar, itu ilmu paham, akhirnya dia mantap. Ah, kemantapan itu iman. Kemantapan itu adalah iman. Nah, itu keyakinan itu adalah iman. Nah, takwa itu <coughs> adalah keadaan apabila orang itu menjalankan ilmunya Ya orang yang di malam hari taat kepada Allah, takut dan penuh harap kepada Allah, itu orang yang beriman dan berakwa. Beriman ia dari ilmunya, ia paham bahwa setelah hidup ini nanti ada kehidupan yang hakiki. Dan kehidupan itu bahagia atau sengsara itu adalah hasil dari perjuangan waktu hidup ini. Ia punya ilmu dan mantap lalu ia amalkan lalu ia amalkan nah, beriman dan bertakwa itulah orang yang beruntung karena itu apa orang yang seperti ini yang beruntung atau orang yang musyrik ya tentu yang beruntung adalah orang ini nah, dan bukan orang yang semangat beribadah tapi tanpa ilmu ikut-ikutan Ya, bukan begitu. Karena itu di sini ditekankan lagi apa sama yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ada orang yang ya, mungkin di dalam beribadah kelihatan ya masya Allah sangat taat sangat bagus, tapi tidak ada ilmunya. Tidak akan punya jiwa takut dan kemurahan. Bahkan di zaman sekarang lebih ke ya, lebih tidak karu-karuan ya. lu ada orang yang nyanyi di masjid atau orang yang kayak gitu itu punya rasa takut dan penuh harap ya. di masjid terus nyanyi ya. apalah nama mereka tapi kalau orang lain itu nyanyi atau itu doa kalau orang itu ya, ngomong dengan jujur yang ngomong sendiri Pak itu nyanyi atau doa kalau ngomong dengan jujur itu tidak nyanyi. Apalagi yang jelas-jelas pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, artinya betul-betul tidak menunjukkan doa. Hmm. Banyak yang hafal ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya senang mengkafirkan orang lain, tapi nggak mikir kafirnya sendiri. Apa itu doa? Enggak, itu ungkapan biasa terus dilantunkan dengan lagu. Nah kalau sudah dilakukan itu lagu atau doa. Doa itu ya Allah, ampunilah ya Allah, rahmatilah itu doa. Nah, itu. Nah, lah kalau ada orang yang kayak gitu, apa di dalam hati itu akan ada rasa takut dan penuh harap. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna itu yang gohirnya taat di masjid. Lalu bagaimana yang keleleran di jalan-jalan? Lalu bagaimana yang durhaka, yang menyekutukan Allah? Tidak akan ada rasa takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah. Apa orang yang mencuri itu berharap, ya Allah beri pahala, gitu tidak mungkin. Yang namanya orang yang mencuri ya pikirannya, ya, bagaimana supaya dapat hasil dan tidak ketangkap. Dan tidak akan berharap ya Allah, ya, berilah pahala hindarkan dari azab neraka. Tidak akan begitu. Kalau jiwanya kayak gitu, nggak jadi mencuri. nah Inna Innama yatadhakkaru ulil alba Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang besar. Ada kaidah besar di sini. Yang pertama ya, pembeda pembeda baik dan tidak baik kalau ukurnya adalah agama apakah yang taat pada Allah itu yang selamat atau yang durhaka patokannya adalah agama. Itu yang pertama. Yang akhir, yang ketiga, yang ketiga, dasar untuk memahami baik dan jelek yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia yaitu akal yang sehat nama ya kata ulul alfa orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang berakal sehat. Nah, ayat Allah ini diturunkan kalau akalnya dipakai pasti akan tahu ayat ini benar yang bertentangan dengan ayat pasti salah. Ya kalau akalnya dipakai akhirnya ikut ayat ikut hadis. Karena itu yang mengambil yang bisa mengambil pelajaran adalah yang berakal sehat. kau yang tengah sehingga apa apa malah berilmu dan yang tidak berilmu tidak boleh disamakan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu apabila ada apapun itu acara apapun kegiatan apapun masalah apapun yang berilmu disamakan dengan yang tidak berilmu sama saja. Laki perempuan sama saja. Allah berfirman dalam dalam Al-Qur'an, "Walaisa Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko." Apa yang beriman sama dengan orang yang fasik, tahu kebenaran tapi menolak apa sama yang beriman dengan yang kayak gitu? Nah, nah yang di sini apa sama yang berilmu dan yang tidak berilmu? Apabila ini, ada yang menyamakan maka ketahuilah itu laisa minal islami syai sama sekali tidak termasuk Islam. Nah, karena itu sering kita sampaikan di dalam acara-acara kenegaraan, pemilu dan yang semisalnya, ya, nah, itu itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Kenapa? Karena menyamakan semuanya, yang kafir, yang muslim sama saja. Ahli ibadah, pencuri sama saja. Profesor doktor dan orang kampung yang kita huruf sama saja. Yang seperti itu, itu bukan Islam. Itu kalau membahas itu Islam apanya. Karena itu apabila ada golongan yang mengatakan ini juga Islam atau dibenarkan oleh Islam, jawabannya enggak. Adapun bab memilih apa enggak itu pembahasan lain. Apa maksudnya? Kalau dengan ikut mantap, kalau kita ikut menjadi tidak imbang, menjadi yang baik itu maksudnya yang lebih banyak kebaikannya atau sedikit masyarakatnya itu yang menjadi kalau kita nggak ikut imbang bisa iya bisa enggak kalau itu orang yang baik itu wajib ikut supaya madorot yang besar itu semakin kalah iya. nggak apa-apa masih ada kemadorotan tapi jauh lebih ringan dibandingkan dengan kita itu. itu apabila punya pemahaman kayak gitu apabila kalau kita itu jelas iya, ini nah karena itu apabila yang dipilih itu adalah pemimpin yang jelas jumlahnya calonnya dua masyarakat yang milih 500 orang karena ini masyarakat kecil orang-orang yang sudah ngaji 100 orang sama-sama kuat yang lainnya wah kalau yang 100 ini tidak ikut imbang imbang nanti bisa jadi Pak RW si A atau si imbang tapi kalau yang ngaji ikut sudah pasti yang bagus itu menang harus ikut harus ikut loh kalian bisa ngaji kok ikut berarti ya, kalian membenarkan pemilihan kayak gitu dan tidak membenarkan tidak boleh membenarkan itu bukan termasuk Islam. Kenapa orang baik disamakan dengan orang jelek, orang berilmu disamakan dengan yang tidak berilmu, laki-laki disamakan dengan perempuan itu bertentangan dengan Quran, tapi ikut dalam hal yang tidak sesuai Islam ini dengan pemahaman mengecilkan kemarahan mengecilkan kemarahan itu yang jadi juga masyarakat ini jalan, itu yang jadi juga masyarakat ini jalan. Tapi kalau itu, insya Allah kemadaratannya semakin kecil, kalau itu kemadaratannya semakin besar. Apabila ikut itu tidak punya pemahaman kayak gitu, maka yang betul tidak boleh ikut. Wah ikut tidak ikut kayaknya nggak ada bedanya. Kalau gitu tidak boleh ikut. Kenapa? Karena ikut itu berarti ada makna setuju dengan yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, dari itu. Karena itu ikut juga dimintai pertanggung jawaban, tidak ikut juga dimintai bertanggung jawab. Intinya kaidah di sini bahwa yang tidak disamakan oleh Allah tidak boleh disamakan, yang eh, di antara yang tidak boleh disamakan itu adalah yang berilmu dan yang tidak berilmu. Laki-laki dan perempuan, orang beriman dan orang kafir, merdeka dan budak itu tidak sama. eh, mungkin itu yang bisa kita cari. Kalau ada yang mau ditanyakan mau silakan. Hmm. Oh. Hmm. Tadi malam sudah kita pahami bahwa Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Allah tidak butuh apapun dan Allah tidak butuh siapapun. Gitu ya. Dan Allah di atas arsh itu Allah keberadaannya di atas. Allah keberadaannya di atas di atas apa? Di atas arus betul, di atas langit juga betul, di atas makhluk juga betul. Arus itu makhluk yang paling tinggi dan Allah ada di atas arus. Iya. Jadi gitu. Nah, kalau diartikan tempat kalau diartikan tempat menjadikan pemahamannya menjadi repot atau menjadi tidak benar. Tidak ada kata-kata tempat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Allah di atas arus gitu aja. Kan? Tidak pakai Allah bertempat, tidak pakai begitu. Allah di atas arus. Nah, begitu. Nah, puasa tarwiyah dan puasa nahar. Apa aja Istilah tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Orang-orang yang haji tarwiyahan. Ya. Saya tidak ingat kalau nggak ada Ya, mungkin tidak ada atau kalau ada saya tidak ingat sama sekali hadis yang menyebutkan tentang tarwiyah. Tapi mereka memaknai tarwiyah itu apa? Yaitu tanggal 8 Rasulullah SAW dan bersama para sahabat di tempat di Mekah menuju ke Mina tanggal 8. Para haji zaman ini banyak yang begitu, banyak yang tidak. Jadi datang lebih dulu ke Mekah. Tanggal 1 ada yang ada yang belum tanggal 1 sudah datang di Mekah, ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3, ada yang tanggal 4, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 6, 7, ada yang tanggal 8 baru datang, ada yang tanggal 9 pagi baru datang di Mekah. Gitu ya. Yang datangnya sebelum tanggal 8 sudah ada di Mekah. Begitu tanggal 8 Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang tamattu. Yang tamattu itu apa? Yang setelah selesai umroh terus tahallul setelah itu boleh pakaian biasa yang pakaian biasa diperintah oleh Rasulullah untuk memakai ihramnya dan talbiyah untuk haji dipakai lagi tanggal 8 ihramnya, lalu mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Di mana melakukan di, di tempat masing-masing karena keberadaannya di Mekah ya di Mekah. Setelah itu pagi tanggal 8 menuju ke Mina. Lumayan jauh, 45 kilo. Jalannya sekarang enak, tapi zaman sekarang penuh. Kalau zaman dulu tidak penuh, tapi bukit pakai, bukit gersang, juga. Gitu. Jauh, Jauh, kalau dulu ya lebih dari 4 kilo karena nggak lurus, nggak datar, tapi naik turun cari bayangan dulu. Nah, tanggal 8 eh, menginap di Mina. Tanggal 9 dari Mina menuju ke Arafah. Ya, menuju ke Arafah. Apabila berangkatnya sebelum matahari geser, sebelum duhur, sudah sampai di Arafah tidak boleh masuk ke e, wilayah wukuf sebelum matahari condong, sebelum zuhur nunggu dulu. Begitu zuhur masuk masuk ke wilayah nah menuju ke Arafah itu kemudian muncul istilah tarwiyah yang tidak sedang haji kalau Arafah para haji di Mekah kita diperintah puasa taruh. Kalau mereka sedang tarbiyahan atau tanggal 8, kita puasa tarbiyah. Nah, itu. Yang betul, betul apa enggak? Ada dalilnya apa enggak? Tidak ada dalil puasa tarbiyah. Yang ada adalah dalil puasa bulan Dzulhijjah sebelum hari raya itu disunahkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Niatnya bukan puasa terlihat, niatnya puasa apa? Puasa 9 hari berhijjah Gitu aja. Tanggal 1 puasa, 2 puasa, 3 puasa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa, waktu tanggal 9 Puasa apa? Puasa sembilan hari Dzulhijjah boleh dan juga sudah masuk puasa Arafah. Atau juga ini tanggal sembilan saya puasa Arafah juga boleh. Sesungguhnya puasa Arafah juga puasa di satu sampai sembilan Zulhijjah. Nah, jadi itu. Adapun oh ini tanggal delapan ini puasa tarwiyah orang-orang yang haji menuju ke Mina yang ngaji puasa terbiak itu tidak ada. Nah, maka harus meluruskan niat. Meluruskan amalannya sama, niatnya beda, niatnya salah diluruskan niatnya. Nah, begitu. Puasa nahar. Puasa nahar itu apa? Puasa di hari sembelian 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, apa ada puasa nahar? Jawabannya bagi yang tidak haji haram puasa tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun bagi yang haji punya kewajiban puasa 10 hari apabila tidak ada waktu atau kesulitan puasa tiga hari di sana tujuh hari waktu setelah pulang kalau di sana merasa wah saya tidak ada waktu untuk puasa di sini kecuali puasa tanggal 11, 12, 13 13 bagi mereka yang punya kewajiban puasa 10 hari karena denda iya. juga karena eh, misalnya eh, harusnya dia membawa sembelihan tapi tidak membawa sembelihan gitu. atau karena denda yang lain yang menyebutkan bahwa dia harus puasa 10 hari, tiga hari di sana, tujuh hari di rumah boleh. 10 hari puasa di sana semuanya boleh. Tapi kalau nggak bisa tiga hari di sana, nanti yang tujuh hari, nah, ketika di sana wah saya tidak ada waktu saya begitu tanggal 14 itu eh, tawaf ifadah sekaligus terus langsung pulang misalnya gitu ya. nah itu jadi tidak mungkin kalau perjalanan pulang dasarnya kayak gitu puasa lalu puasa tiga hari tidak ada bagi orang yang kondisinya gitu boleh puasa 11, 12, 13 13. Nah, gitu. Kembali yang masalah arus tadi, ini Kalau berpemahaman eh, Allah di atas arus berarti Allah lah butuh tempat, berarti Allah lah eh, apa namanya butuh pada makhluk. Apakah tempat itu makhluk? Iya atas bawah kanan kiri apa itu makhluk <laughs> apakah arah itu makhluk jawabannya apa eh? makhluk <laughs> jadi Allah di atas apakah atas itu makhluk makhluk itu sesuatu sudah belum apa sudah itu makhluk <laughs> belum apa belum itu makhluk apa ada sesuatu yang namanya sudah atau sesuatu ini mudah. Nah, kalau belum ada sudah, nah ya, itu enggak. Tapi kalau tempat itu lebih lebih, ya tempat itu kan sesuatu yang ditempati. Nah, kalau tidur ya, kalau tidur, kalau ada sesuatunya, nah sesuatu selain Allah dan sifatnya maka itu makhluk. Tapi kalau kalau belum itu apa sesuatu? <laughs> apa apa keterangan? Iya. Kan? Eh? nah masa itu waktu maksudnya duhur akan maghrib bisa pagi siang sore dilarang menjelang masa ya, masa itu kalau sedikit bagian dari hari nah bagian yang cukup besar adalah siang sama malam itu masa kalau putaran setiap seminggu itu setiap tujuh hari itu minggu putaran yang patokannya pakai bulan itu bulan ya satu bulan gitu kalau putarannya pakai tahun itu tahun itu masa itu masa ya. nah Allah ya. dan intinya bahwa Allah itu di atas Allah itu di atas Allah sendiri yang menyatakan dirinya di atas. Aamintum man sama. Apa kamu tidak takut terhadap zat yang di atas? Maksudnya Allah. Ya, ya, berarti Allah itu di atas. Banyak ayatnya kalau Allah itu di atas. Ya, bahkan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan Allah itu di atas itu banyak. Allahul ladzi anzala. Allah lah yang menurunkan. Ya ya, menurunkan ini ke bumi. Nah, berarti asalnya di atas lalu diturunkan. Jadi Allah itu di atas. Nah, terus e, kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Atau paling enggak enggak tempat Allah butuh arah, gitu ya. Nah, kalau kita tidak, kalau Anda tidak mengatakan Allah di atas, lalu Allah di mana? Tidak di mana-mana. Nah, ada yang Allah, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ya tidak di atas, ya tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Yang mengatakan Allah di mana-mana itu berarti Allah juga di comberan. Ya, di mana-mana kan? Ya. Nah itu menggunakan Allah. Yang mengatakan Allah tidak di mana-mana itu tidak ada. Allah itu tidak ada karena tidak di mana-mana. Gitu. <laughs> nah itu pemahaman yang benar itu seperti itu. Ya. Pemahaman yang benar itu seperti itu dan ada ayat tapi tidak diterima. Allah di atas tidak diterima. Allah di atas ars tidak diterima. Padahal itu Allah yang berfirman. Rasul yang bersabda. Fitrahnya sendiri kalau berdoa itu tidak Ya Allah itu tidak dibawa, Allah itu tidak dibawa, dia Ya Allah itu Allah itu di atas. Meskipun begitu nggak semua benar, ada yang Ya Allah mengira Allah itu di atas sana, padahal Allah itu maha besar. Ya. Allah di atas tapi tidak boleh pikiran itu Allah itu kecil di atas. Nah, Allah itu maha besar, Allah itu tidak kecil.